Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ikhwanil kiram, akramani wa akramakumullah. kita akan kembali pada pembacaan kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebuah tulisan dengan materi dakwah atau manhaj yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi Hafizullah taala Dan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan mengambil judul bab baru setelah pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan pada satu pertemuan satu judul bab bahwa manhaj ahlu sunnah terjaga dari kesalahan terjaga dari kesalahan dalam artian eh, secara global ahlu sunnah adalah atau manhaj ahlu sunnah adalah manhaj yang benar sedangkan sang penulis berikan tanbih kepada kita adapun per individu atau perseorangan dari pemikul dakwah ahlu sunnah tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada pada sedikit atau banyaknya kecil atau besarnya Ikhwanil kiram kita akan ambil judul bab baru pada pertemuan kita di malam hari ini termasuk di antara simbol dakwah sunnah wal Jamaah. Nah, saja kita baca kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi. <clears throat> Dakwatu ahli sunnati laisat madiyah. Nah, dan ini termasuk simbol yang penting juga di antara simbol dakwah Ahlussunnah Dakwah ahlu adalah bukan materialistis. Artinya dakwah ahlu bukanlah yang mereka kejar adalah materi duniawinya. Dakwah ahlu sunnah tidak dikenal dengan dunianya mereka. Dengan materi mereka. Dakwah ahlu sunnah mereka dikenal dengan nama ini sunnah. Tidak dikenal dengan yang lainnya. Dan bab ini sang sang penulis sengaja membawakan dalam judul beliau ini atau dalam buku beliau ini. Beliau akan mengajarkan bahwasanya dakwah sunnah sebagaimana dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai dakwah sebagaimana dakwah para salaf ridwanullah alaihi majma'in, mereka berdakwah dan tidak pernah meminta upah kepada enam orang yang mereka dakwahi. Tidak pernah meminta upah kepada orang yang mereka dakwahi. Dengan jenis dan macam apapun. Kan hal itu terlarang. <clears throat> terlarang di dalam berdakwah. Kita akan baca pembawaan dalil-dalil dari sang penulis. Beliau bawakan dari Al-Qur'anul Karim, beliau susulkan juga dengan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. <clears throat> Wa da'watuhum laysat madiyatan. Yad'una an-nasa la yuriduna minhum jaza'an wala syukura. Dakwah mereka yang dakwah sunnah bukanlah materialistis. Bukan diukur dari materi, bukan diukur dari perkara duniawinya. Tidak ada perlu tidak perlu untuk bayar. Silahkan datang mengaji kepada ahlu sunnah. Silahkan datang mengkaji ilmu agama di sisi dai ahlu sunnah tidak membayar sedikit pun gratis. Sebagaimana datang dari asar Abu Aliyah rahimahullahu taala dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Alim majjanan kama ulimta majana, Ajarkanlah secara gratis sebagaimana engkau juga belajar dengan gratis Secara turun temurun ahlu sunnah mengambil dari generasi demi generasi menuntut ilmu, menimba ilmu, belajar ilmu tanpa membayar sepeser pun. Para sahabat belajar dari Rasulullah SAW mereka tidak membayar sama sekali. Para tabi'in mereka mengambil ilmu dari para sahabat juga mereka tidak membayar sama sekali. Tabi'ut tabi'in juga mengambil ilmu dari kalangan tabi'in juga tidak membayar sama sekali. Wahalum majarro dan seterusnya. Artinya kalau ada seorang yang mengaku ahlu sunnah, kemudian dia mengajarkan ilmu agama dan meminta upah akan pembelajaran dia tersebut, kesalafiahannya, kesunniahannya dia perlu untuk dipertanyakan, diragukan. Dari mana dia ambil naam dia tersebut. <clears throat> Dakwah ahlu sunnah bukan mereka menyeru umat manusia tidak menginginkan dari mereka pujian dan juga sanjungan tidak menginginkan balasan jadi minta bayar kalau kita apa yang minta ikhlas makan akan ada juga nanti dalil dari ucapan para nabi dan rasul bahwasanya yang mereka mengharap adalah pemberian dan imbalan imbalan dari Allah tabaraka wa taala bukan dari umat manusia <clears throat> Kama kala ta'ala sebagaimana ucapan Allah yang maha tinggi. Qul ma as'alukum alaihi min ajarin illa man ayat takhida ila rabbihi sabila. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai Muhammad, katakanlah, ma as'alukum alaihi min ajarin." Tidaklah aku meminta kepada kalian upah. Jadi beliau dalam berdakwah tidak meminta bayaran, tidak meminta ganjaran, tidak meminta harta benda, dari pihak yang nam beliau dakwahi. Illa man syaa ayat takhida ila rabbih sabila. Kecuali bagi siapa yang dia kehendaki untuk menjadikan kepada Rabbnya jalan. Jalan menempuh kepada Rabbnya. Artinya potongan awal dari ayat ini bahkan ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa taala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumandangkan kepada umat manusia, kul katakanlah, Ma as'alukum alaihi min ajrin. Tidaklah aku meminta kepada kalian upah. Dan ini merupakan tanda dari dakwah al-haq. Ketika tidak ada tanda ini berarti dia bukan dakwah al-haq. Bahkan pengikut para nabi, mereka sudah kenal bahwasanya dakwah para nabi demikian. Mereka juga mengajak umatnya, mengajak kaumnya. Dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> Ya qaumittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dalam surat Yasin. Ada seorang pengikut Nabi diajak kaumnya, "Ya kaum wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajran." Siapa yang tidak meminta kepada kalian upah ganjaran atau bayaran. Jadi ini adalah metode para nabi dan rasul dalam berdakwah dan juga diketahui oleh pengikut setiap para nabi dan rasul. Dakwah para nabi dan rasul adalah demikian. Dakwah pengikut para nabi dan rasul adalah demikian, tidak meminta sepeser pun. Wala meminta meminta sesuatu dari umat manusia, apapun bentuknya, hukumnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Nah, setelah menyebutkan beberapa dalil, baik itu dari Al-Quranul Al Karim serta hadis Rasulullah SAW, kemudian beliau simpulkan di akhir, hukum asal meminta sesuatu apapun dari siapapun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. <clears throat> di antara dalil yang beliau bawakan di antaranya adalah hadis Jarir bin Abdullah Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Adana kata Jarir, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusr wa alla nas'ala an-nasa syai'a. Nah, kata sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk taat serta dengar dalam keadaan sempit ataupun lapang serta kami membaiat beliau untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun setelah mendengar hadis ini <clears throat> perawi hadis tersebut mengatakan bahwasanya ada seseorang dan wailah dia adalah Abu Bakar Siddiq anhu nah keluar dari majelis tersebut kemudian ingin pulang kembali ke rumahnya dan dia menaiki kendaraannya dia menaiki kendaraannya yang tadinya di tangannya ada ada semacam cambuk. Setelah naik ke atas kendaraannya, cambuknya lepas dari tangannya, artinya jatuh ke ke tanah. Jatuh ke tanah. Ada beberapa orang di sekitaran kendaraan dia. Sahabat tersebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitu mudahnya dia mengatakan mungkin sangat gampang mungkin dia katakan kepada orang yang sementara ada di bawah, tolong ambilkan cambukku karena aku sudah naik ke atas kendaraanku dan naik turun kendaraan adalah tidak mudah. Namun dia turun sendiri mengambil cambuk tersebut kemudian dia naik lagi. Setelah dia memahami hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah nas'alan nasa syai'a." Nah, tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Bahkan dalam bentuk jasa. Hukum asalnya jangan. Dalam bentuk jasa hukum asalnya tidak Di antara dalil yang dibawakan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Budia tersebut adalah hadis Ibn Umar dalam Sahih kata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. <clears throat> La yazalu rajulu fi mas'alatin hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, senantiasa seseorang itu meminta-minta Ya, dalam keadaan dia tidak butuh, dalam keadaan dia mampu untuk bekerja. Sampai-sampai datang, sampai-sampai dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki seonggok daging pun di wajahnya. Ya, artinya menghadap kepada Allah taala di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan wajah yang tersisa hanya tulang tengkoraknya. Karena selama di kehidupan dunia kerjanya hanya meminta-minta, mengulurkan tangannya. Artinya apa? Ketika dia meminta kehadapan orang dengan wajah dia dia pampang, untuk meminta-minta ya eh, seakan-akan orang, orang tersebut tidak tahu malu. Nah, mampu untuk bekerja, fisiknya masih naam, mampu. Dengan tidak ada rasa malunya, dia meminta-minta. Akhirnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian, terhinakan. Tidak ada seonggok daging pun di wajahnya billah. Dibikin juga Datang dari hadis Safina radhiyallahu anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabat, "Mayyadmali alla yas'alan nasa syai'an admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun, aku akan jamin bagi dia surga. Eh, janji dari Nabi SAW adalah surga bagi siapa? Orang yang tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Nah, surga. Dan Safinah perawi hadis tersebut mengatakan, anak ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Nah, eh, semenjak saat itu dia tidak pernah lagi meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Selama dia masih mampu untuk melakukannya dalam keadaan sendiri, seorang diri, dia akan melakukannya. Ini hukum asalnya, meminta apa Nah, meminta sesuatu kepada seseorang, hukum asalnya adalah tidak boleh. Hukum asalnya adalah haram. Bagaimana kalau bentuk meminta tersebut atas nama dakwah akan kita kaji nanti setelah pembacaan dalil-dalil. Kita selesaikan dulu. Karena ini yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang bahwasanya nah meminta dalam nama pribadi tidak boleh tapi atas nama dakwah hukumnya boleh. Demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan nah menyinggung di bagian akhir dari pembahasan ini. <clears throat> Wa Allah Subhanahu wa taala berkata Allah yang Maha Suci serta Maha Tinggi. boleh bawakan ayat lagi. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ini tempat yang kedua yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kumandangkan ucapan ini kepada halayak ramai. Qul wahai Muhammad katakanlah sallallahu alaihi wasallam. La as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta kepada kalian upah, ganjaran, balasan. Ya, dari hasil dakwaku. Illal mawaddata fil qurba, eh, kecuali kedekatan dalam hubungan kekerabatan. Ya, kecuali hubungan silaturahmi. Kalau seandainya aku punya sesuatu yang aku butuh minta, nah hubungan keluargaan membolehkan hal tersebut. Ini kembali kepada urf. Intinya dari dua ayat ini, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Taala untuk tidak meminta apapun kepada siapapun upah akan dakwah beliau. Dan ini ijma Nah, Syekhul Islam menukil ijma bahwasanya Nabi saw Alaihi Wasallam tidak pernah meminta bayaran sedikit pun ketika beliau menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Setelah itu lagi para sahabat radhiyallahu alaihi ajmain mencontoh hal ini dari Rasulullah saw alaihi wasallam mereka tidak meminta. Nah, kepada murid mereka dari kalangan tabi'in ketika mereka berdakwah. Kemudian demikian juga tabi'ut tabi'in. Ini juga ijma. Syekhul Islam menukilkan ijma dalam majmu' fatwa. Nah, mereka juga tidak meminta sesuatu apapun dari hasil dakwah mereka kepada murid-murid mereka. Dan seterusnya. Dan ini bukan bagian daripada salafiyah. Ketika ada yang meminta upah atau balasan, ganjaran, bayaran dari hasil dakwah dia, bukan mencerminkan tentang dakwah Rasulullah SAW, bukan mencerminkan tentang dakwah ahlu sunnah, bukan mencerminkan tentang dakwah salafiyah. Khulafiyah kita lanjutkan tadi dua ayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah beliau tidak meminta upah sama sekali. Kali ini kata beliau, pada awatul ambia ilaysat madiyatan. Demikian juga dakwah para nabi bukanlah materialistis. Juga mereka tidak meminta upah sama sekali. Beliau ingin tegaskan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul berdakwah gratis, tidak minta bayar para nah atau enam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah gratis tanpa meminta bayaran. Tapi kalau begitu ada orang yang meminta bayaran kemudian mengataskan nama agama Islam dari mana mereka ambil dalil petunjuk akan hal tersebut? Dari mana mereka mengambil naam sisi pendalilan tersebut? Beliau sebutkan secara terperinci satu persatu tentang dakwahnya para nabi dan rasul yang dinukil dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Fahada Nuhun alaihi salam yaqulu liqaumihi wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Inilah Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala dia katakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian harta. Sesungguhnya ganjaran balasan bagiku atau nah, sesungguhnya <clears throat> Tidaklah. fiya Tidaklah upah bagiku kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, meminta mereka minta meminta bayaran hanya dari Allah. Allah yang memberikan balasan ganjaran bukan dari kaumnya. Jadi contoh pertama Nabi Nuh alaihissalam tidak meminta bayaran atas dakwaan dia terhadap kaumnya. Wa yaqulu rabbuna hakiyan an katsir minal anbiya. Demikian juga Rabb kita tabaraka taala mengkisahkan tentang kebanyakan dari para nabi akan datang nanti nama-namanya secara terperinci karena ini datang dalam beberapa ayat pada bunyi ayat yang sama tersebar dalam beberapa ayat dari surat asy-syu'ara bunyi hampir sama kata para nabi dan rasul in ajriya illa ala rabbil alamin silahkan buka sendiri surat asy-syu'ara nah baca ini adalah Allah menukilkan kepada kita tentang ucapan para nabi dan rasul dan terulang beberapa kali. Tidaklah upahku, tidaklah gajiku, tidaklah bayaranku, pahalaku. Kecuali kepada Rabbul Alamin. Eh, meminta bayaran hanya dari Allah. Kama fi surat Asy-Syu'ara sebagaimana yang datang dalam surat Asy-Syu'ara, qalaha kullun min Nuhin wa Hudin Walutin Shalihin wa Ya, ucapan ini adalah diucapkan oleh masing-masing dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih Nabi Lut alaihi alaihimus salam. Artinya ini Beliau bawakan kepada kita di sini kemudian berlandaskan hukum dari Al-Qur'anul Karim ini adalah ijma kesepakatan dakwah para nabi dan rasul untuk tidak meminta upah dari dakwah mereka. Nah, tidak meminta bayaran. Tidak meminta intensif. Tidak meminta SPP. Tidak ada. Tidak sedikit, tidak banyak. Tidak nampak, tidak tersembunyi ilmu, tidak ada. Tidak minta sama sekali. Hatta dengan bentuk uang makan. namun untuk santri, alasan mereka tanya hanya untuk uang makan. Ustadz guru tidak mengambil sama sekali. Kita akan kupas nanti di bagian akhir. Apakah boleh hal tersebut sekedar uang makan saja? Apakah boleh? Nah, kita akan kupas nanti di bagian akhir. Kata beliau juga berikutnya, Wa yaqulu ta'ala hakian an Hudin alaihi salam demikian juga Allah taala mengkisahkan tentang Nabi Hud alaihi salam. Eh ucapan beliau bahwasanya beliau berdakwah tidak meminta upah. Ya kaum la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, wahai kaumku, tidaklah aku minta upah. Tidaklah aku meminta dari kalian upah balasan. Eh, ganjaran akan apa yang aku dakwakan tidaklah upah bagiku kecuali dari zat yang telah menciptakan aku yakni Allah tabaraka wa taala afala ta'qilun apakah kalian tidak memikirkannya tidak memahaminya lagian meminta atau mengharap pemberian dari umat manusia seberapa banyak mereka bisa berikan nah mereka berikan paling satu hari dua hari satu pekan dua pekan satu bulan dua bulan habis adapun pemberian Allah Subhanahu wa taala nah tidak ada habisnya jadi mengharap pemberian hanya dari Allah Tabaraka Lagi taala. Lagi para fikum jami'an, enam medan dakwah jangan dijadikan sebagai ajang untuk mencari perkara dunia duniawiyah. Silahkan jual beli, mencari keuntungan, namun bukan dari dakwah. Dakwah bukan ajang bisnis. Dakwah bukan tempat untuk memperkaya diri. Bukan. Para nabi dan rasul, nah mereka memiliki profesi pekerjaan sendiri. Mereka punya pekerjaan dan mereka makan dari hasil enam jerih payah sendiri, buah hasil tangan sendiri dan itu adalah nam halalun tojiba atau halalan tojiba. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan dalam Fathul Bari asar dari Ibnu Abbas tentang profesi para nabi dan rasul sebagai tentang dalam pembahasan kita bahwasanya na’am para nabi dan rasul mereka tidak meminta upah sama sekali dari orang yang mereka dakwahi, bahkan mereka punya pekerjaan, punya penghasilan. Yang mereka makan dari jerih payah tangan mereka sendiri memberikan nafkah kepada diri mereka dan keluarga mereka. Ibnu Abbas mengatakan, karena Adam alaihi salam harrosan, wa Nuhun najjaron, wa Idris khayaton, wa Ibrahim walud zari'aini, wa Salih tajiran wa Daud Zarradan wa Musa wa Shu'aib wa Muhammad sallallahu alaihim ajma'in ru'ah. Kita artikan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dahulunya Nabi Adam adalah petani. Nabi Nuh adalah tukang kayu. Nah, makanya boleh membuat kapal dengan tangan beliau sendiri bahtera keselamatan. Idris alaihissalam tukang jahit. Ibrahim dan Lut alaihi salam petani. Nabi Saleh alaihi salam pedagang. Nabi Daud pandai besi. Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajmain adalah penggembala kambing. Titik sampai di sini. Ya, artinya ini asar yang menerangkan kepada kita bahwasanya para dan para nabi dan rasul mereka punya profesi untuk bisa menghidupkan diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang barusan kita baca dari ayat-ayat penukilan dari sang penulis dari Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada kita bahwasanya enam para nabi dan rasul tidak meminta bayaran sama sekali akan dakwah mereka. Setelah beliau bawakan ayat, beliau sedikit menerangkan kepada kita tentang makna dari ayat tersebut. Fa ahlus sunnati la yas'aluna an-nasa amwalahum wala yakumuna bil muhadarati thumma yas'aluna an-nasa tabarru'at wa yufrishuna 'ala al-abwabil ardiyati wal amaim li jam'i amwalin nas ahlu sunnah ya dakwah ahlu sunnah tidak meminta harta tidak meminta kepada umat manusia harta benda mereka tidak meminta dengan alasan apapun tidak meminta bayaran tidak juga bangkit berdiri setelah menegakkan muhadarat, ya, ceramah, taklim, pidato, Kemudian tidak meminta kepada umat manusia sumbangan. Tidak meminta sumbangan dalam bentuk apapun. Tidak membentangkan di pintu-pintu masuk atau keluar masjid. Kain atau imamah. Kemudian untuk mengumpulkan harta umat manusia. Kesemuanya itu tidak ada. Nah, adapun zaman sekarang dai mereka punya punya keahlian khusus dalam memakan harta umat beraneka ragam. Terkadang dengan naam, kotak amal, kotak infal, kotak amal, kotak infal, atau apapun namanya. Terkadang mereka bumbuhi dengan subhanallah nama-nama yang memikat. Terkadang di kotak infal mereka tulis tulisan-tulisan yang membuat orang tergugah hatinya tabungan akhirat. Nah, tabungan akhirat. Terkadang juga mereka membuat dalam bentuk proposal, minta-minta. Atau terkadang miris, lucu untuk didengar, entah bagaimana tafsirannya yang tepat. Mereka memberikan amplop kemudian tulis di amplop tersebut bahwasanya sumbangan wajib sukarela ya, kepada setiap madu dibagi secara perorangan. Dikasih amplop kosong es besok atau lusa entah apapun itu dikembali dalam keadaan ada isinya. Sumbangan wajib sukarela. Sukarela terserah berapa tapi wajib. Nah, bahasa-bahasa yang Wallahul musta'an. Entah dari mana mereka belajar. Entah dari ayat mana mereka ambil, entah dari hadis mana mereka pakai, entah dari perbuatan salah mana mereka pakai. Intinya barakallahu fikum jami'an memakan harta umat. Dan tepat untuk dikatakan bahwasanya mereka adalah penjahat dakwah. Lebih tepat demikian. Karena tidak ada satu dalil pun yang menguatkan tentang naam apa yang mereka perbuat. Penjahat dakwah. Tapi kalau fikum jadi kita akan kupas di sini berkaitan dengan apakah boleh untuk meminta upah atau mengambil upah dari dakwah atau jalan-jalan dakwah baik itu sebagai seorang dai, sebagai penceramah, ustadz, kiai, pengajar Al-Qur'an. Nah, khotib dan semisalnya. Kita akan sebutkan dulu bahwasanya jalan-jalan Upah yang bisa sampai kepada seorang dai dengan macam beragamnya pengajar, baik itu pengajar di masjid umum ataupun enam majelis Al-Quran untuk anak-anak, al-muhim apapun itu ketika bercimpung dalam dunia dakwah agama Islam. Jalur sumbangan yang masuk kepada mereka dari tiga pihak. Artinya di sini kita harus harus kupas secara terperinci, jangan sampai disamaratakan akhirnya seluruhnya dikatakan boleh. Karena di sini samar sekali. Ada yang jalur yang boleh, itu pun dengan syarat yang sangat, sangat, sangat ketat. Ada juga yang terlarang sampai pada tingkatan haram. Nah, <clears throat> ada tiga jalur. Upah ataupun sumbangan, atau apapun namanya. Yang sampai kepada da'i. Pertama adalah Nam dari jalur pemerintah. Dari jalur pemerintah. Dan ini biasanya diambil dari Baitul Malil Muslimin. Diambil dari Baitul Malil Muslimin. Artinya apa? Pemerintah yang memberikan gaji kepada para pengajar. Dan yang paling pertama mencetuskan ini adalah Nam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dan ini termasuk sunnah. Sunnah Khulafaur rasulin yang Umar bin Khattab yang mana beliau memper, ya beliau adalah orang yang paling paling pertama kali mencanangkan hal tersebut kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah setelahnya sampai berakhir dengan berakhirnya khilafah Islamia kurang lebih tahun 900-an ketika runtuhnya 6 <clears throat> kekhilafahan Islamia tahun 900-an itu masih ada setelah itu hilang karena mulailah terpecah belah menjadi beberapa negara agama Islam. Jadi waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inisiatif dia ketika di kota Madinah dia menjadi seorang khalifah dia melihat anak-anak kecil kaum muslimin terlantar karena kenapa tidak ada orang tuanya eh, orang dewasa seluruhnya pergi jihad di sebelah timur di sebelah barat nah pergi berjihad tidak ada lagi laki-laki dewasa, tidak ada lagi orang-orang tua yang bisa mendidik anak mereka. Akhirnya anak-anak kaum muslimin terbengkalai urusan mereka, bermain ke sana, keliaran ke sana. <clears throat> Akhirnya inisiatif dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat majelis khusus untuk anak-anak dengan pengajar dia diangkat dan diberikan upah, diberikan gaji oleh Umar bin Khattab. Dan semenjak Semenjak saat itu Umar bin Khattab memberikan gaji atau upah dari Baitul Malil Muslimin. Yang mana Baitul, Malil Muslimin adalah uang yang terkumpul atau harta yang terkumpul dari harta zakat, infak dan sedekah, pajak dan upeti dari enam orang kafir, demikian juga sumbangan sukarela atau harta rampasan perang masuk terkumpul di enam Baitul Malil Muslimin dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Diambil dari situ. Umar bin Khattab memberikan gaji kepada para muadzin masjid, imam masjid dan para pengajar yang mengajar di masjid-masjid dari kalangan alim ulama. Dan dan ikuti oleh diikuti oleh nah para pemimpin setelah itu. Jadi ini adalah sunnah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencontoh sunnah mereka. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil ar rasyidin al mahdiyin Nah, artinya apa? Kalau seandainya pemberian tersebut datang dari pemerintah, berdasarkan apa yang barusan kita sebutkan, hukumnya adalah boleh. Ini dia. Apa yang datang dari pemerintah, pemberian. Pemberian, bukan kita minta ya, bukan. Ini pemberian. Dari pemerintah, artinya jangan jangan nukil dari kami sesuatu yang kami tidak sebutkan, kami tidak katakan. Jadi, pemberian pemerintah. Ini bukan minta, pemberian. Itu pun berupa apa? Berupa semacam, nah, <clears throat> semacam upah dari pemerintah kepada imam masjid, kepada naam uh, muadzin masjid dan para pengajar. Namun kita perlu berikan tanbih satu hal di sini berkaitan dengan amalan dari seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yang mana beliau adalah imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Mari kita bacakan sepenggal akan kisahnya bahwasanya Imam Ahmad sendiri pribadi, beliau tidak mengambil meskipun itu dalam bentuk pemberian tanpa diminta, pemberian dari pemerintah dengan alasan bahwasanya na'am tahun tersebut harta di Baitul Malil muslimin sudah tercampur dengan sesuatu yang enam syubhat. Karena di tahun itu di tahun itu pajak bukan cuma diambil dari orang-orang kafir saja, bahkan diambil juga dari kaum muslimin hasil bumi ada pajaknya, tanah, kebun, bangunan ada pajaknya, kendaraan ada pajaknya. Dan ini tidak datang landasan hukum dari enam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk mengambil pajak dari kaum muslimin. Artinya ketika harta di tahun itu sudah boleh tercampur bawah dengan perkara yang subhat, maka Imam Ahmad sendiri menganggap itu adalah haram, dia tidak mengambil jatah dia sebagai seorang alim ulama ketika itu, meskipun dikasih secara cuma-cuma. Bahkan perbuatan keras dari dia lagi, dia punya anak namanya Soleh yang juga adalah alim ulama membuka majelis di masjid. Diberikan harta sebagai upah akan seorang alim yang mengajar di masjid. Soleh mengambilnya. Kemudian soleh dengan harta dia tersebut yang didapati dari pemerintah dibawa ke rumah bapaknya jadi Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad tahu bahwasanya itu adalah harta dari khalifah. Nah, akhirnya Imam Ahmad menghajar anaknya sendiri, memboikot dengan alasan bahwasanya Imam Ahmad tidak mau mengambil apapun yang datang dari jalur pemerintah ketika itu. Nah, jadi kita berikan tampil di sini bahwasanya jalur yang pertama Jalur yang pertama, harta sumbangan atau apapun namanya, datang dari jalur pemerintah. Nah, hukum asalnya boleh berdasarkan uh, inisiatif dari Umar bin Khattab dan itu adalah sunnah dari Umar bin Khattab namun dengan catatan tadi yang telah kita singgung di bagian akhirnya. Yang kedua, jalur yang kedua. Tip. Sebelum kita lanjut yang kedua, zaman kita sekarang ini, apakah boleh kita untuk mengambil dari pemerintah kita Apakah boleh kita mengambil misalnya sumbangan? Eh, bukan bukan kita menyinggung tentang meminta. Sekarang ini diberikan secara cuma-cuma. Karena terkadang enam pemerintah memberikan bantuan-bantuan subsidi atau enam uh, eh, BLT bantuan langsung tunai atau untuk anak sekolah namanya BOS atau untuk jaminan kesehatan. Alhamdulillah dari pemerintah diberikan secara cuma-cuma kepada enam kepada rakyat. Kalau kita mengikuti apa yang datang dari Imam Ahmad rahmatullahi alaih, Nah, ketika beliau tidak menerima karena dari Baitul Malil Muslimin, bahasa kita sekarang adalah kas, kas negara, APBN, daerah APBD, jadi se APB, APBD. Nah, dan kita mengetahui bahwasanya APBN, APBD atau APBDs bukan bukan lagi dikira-kira tapi kita bisa pastikan bahwasanya pakar pakar ekonomi Indonesia kami pernah dengar dari mereka mengatakan bahwasanya APBN yang masuk ke negara lebih dari 85% adalah dari hasil pajak lebih daripada 85% yang masuk ke kita yang di kas negara kita Indonesia adalah lebih dari 85% adalah dari hasil pajak. Nah, parkir saja pajak, motor-motor kita, tanah-tanah Allah, tapi kita harus bayar. Padahal kita sudah kunci setir aman, tapi tetap bayar pajak. Nah, bangunan pajak, semuanya pajak. Artinya apa? Untuk untuk Indonesia, untuk untuk kas kita sekarang ini, kalau kita mau pakai madhab Imam Ahmad barakallahu fikum jami'an, nah beliau tidak mengiyakan. Tidak mengiyakan. Hanya saja zaman sekarang, dai-dai sekarang mengaku sunnah, bukan lagi diberikan secara cuma-cuma. Mereka minta, datang ke pemerintah minta. Dinas ini, dinas ini, dinas sosial mengatakan bahwa saya kami punya murid santri. Datang ke dinas pendidikan mengatakan kami punya enam lembaga pendidikan, instansi pendidikan, TK, SD, dan seterusnya. Minta. Minta. Nah, bukan bukan apa yang dicontohkan oleh para salafun soleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ini pihak yang pertama. Kalau kita kupas barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan uh, bisa dipahami. Kemudian dua pihak yang lainnya adalah yang, pertanyaan enam. Dua pihak yang lainnya masih tersisa adalah mengambil upah atau pemberian dari enam non dakwah. Artinya apa? Seseorang yang bukan ber bukan bagian daripada lingkungan dakwah. Eh, muslimin secara umum, kaum muslimin, namun bukan bukan bagian daripada dakwah sunnah. Nah, artinya apa? apa hukumnya mengambil atau menerima pemberian mereka. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah nah menerima dari santri. Apakah boleh mengambil upah atau bayaran dari santri dari orang yang belajar di hadapan kita? Nah, karena waktu sudah habis insyaallah dua hal ini kita akan kupas pada waktu yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat.